في النار Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan banyak nikmat di antaranya nikmat taufik Allah masih memudahkan hati kita bisa berkumpul kembali dalam rangka salat subuh berjamaah kemudian diteruskan dengan kewajiban yang lain yaitu sama-sama menuntut ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di bab 26 ya tentang jenis makanan berupa lauk, pauk yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedikit murojaah secara ringkas dari awal. Hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idam al-khal sebaik-baik lauk adalah cuka tapi jangan sampai dibayangkan cuka lawan kita ya cuka itu bisa terbuat dari minyak zaitun atau zaitunnya atau wortelnya ya jangan dikiaskan dengan cuka cuka di kita itu hadis yang pertama Kemudian hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan penulis sendiri di kitab satunya Jami' at tirmidzi Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat An-Nu'man bin Bashir yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu ad daqal ma yamla'u batnah. Kata sahabat Numan bin Bashir, dia berkata kepada sahabat-sahabatnya ya, kepada para tabi'in. Bukankah kalian sekarang bisa makan dan minum yang kalian mau? Ya. Sungguh aku pernah melihat nabi kalian yaitu Rasulullah SAW, beliau tidak mendapatkan dakol. Dakol adalah jenis kurma yang yang kualitasnya paling biasa. Jenis kurma yang kualitasnya paling paling rendah. Beliau Nabi kita tidak mendapatkan dakol yang dapat mengenyangkan perutnya. Ya. Ini juga hadisnya sahih diriwayatkan lagi oleh Imam Muslim dan penulis sendiri di Jami' Termedi. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, afwan ya, kata seorang tabi'in yang bernama Zadam Al-Jarmi dia mengatakan, "Kunna inda Abi Musa al-Asy'ari, fa utiya lahmi dajajin fatanaha rajulun minal qaum." Faqala ma laka? Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an halaftu alla akulaha. Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Kata seorang tabi'in yang bernama Zahdam, kami pernah berada di rumah Abu Musa al asyari Ngaran Sidin Abdullah bin Qais. Kemudian Ash'ari, Ash'ar itu adalah kabilah di, di Yaman. Ash'ar kabilah di Yaman. Al-Ash'ariyu orang kabilah Ash'ar. Kemudian dihidangkan kepada kami daging ayam. Ya, ketika kami bersama Abu Musa di rumah beliau, kami dihidangkan daging daging ayam. Salah seorang di antara yang hadir menjauh, mundur ke belakang, menjauh. Ketika dihidangkan ayam, dia menjauh. Kemudian Abu Musa bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa menjauh ketika dihidangkan ayam?" Orang ini menjawab, "Aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu dalam kurung sesuatu yang kotor, sesuatu yang eh, menjijikan lah. Kemudian sehingga aku bersumpah tidak akan memakannya." Kata si orang yang mundur ini. Maka Abu Musa berkata, "Mendekatlah." Artinya disuruh untuk ma makan. Alasannya kenapa? Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan daging ayam. Termasuk juga jenis lauk yang dimakan oleh Nabi adalah daging ayam. Kan lauk, lauk itu adalah makanan pendamping. Kemudian makanan juga fungsinya adalah memperbanyak makanan. Kemudian Eh, lauk atau idam itu bisa berupa cair atau benda benda padat ya, seperti cuka, seperti zaitun, madu dan seterusnya. Hadis yang berikutnya Hadis tadi sahih ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya 155. Dari dari Safinah ya, dari Safinah. Safinah ini eh, seorang sahabat ya, Safina. Ada yang mengatakan namanya bukan Safina, Namanya bukan Safina. Abdurrahman. Abu Abdurrahman apa namanya Abu Abdurrahman. Safina, kenapa dinamakan Safina? Secara bahasa Safina artinya apa? Kapal ya. Diberi gelar kapal karena beliau mondar-mandir safar. Suka suka safar, maka diberi gelar Safinah. Nah, Safinah mengatakan, aku pernah makan dengan aku pernah makan daging burung hubaro bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Burung hubaro itu seperti pernah ulun sampaikan kemarin, itu seperti mirip burung puyuh ya. Tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, diantaranya Al-Uqaili, Ibnu Hibban dan Syekh Bani sendiri. Tetapi maknanya benar, maksudnya apa? Halal memakan daging burung hubaro tapi menisbahkan daging hubara pernah dimakan oleh Rasul dengan hadis ini maka tidak tidak benar karena hadisnya adalah le, lemah. Kemudian hadis yang berikutnya ini masih uh, murajaah. Ini sama 156 sama dengan sebelumnya cerita di rumah Abu Hurairah. Kemudian hadis 157 dari Abu Asid nama beliau adalah Malik bin Robiah <clears throat> sahabat kunyahnya Abu Asid. Nama beliau Malik bin Robiah termasuk pembesar sahabat. Beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Kuluz zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah." Dari sahabat Abu Asid, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanlah zait, minyak zaitun. Konsumsilah konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah minyak tersebut untuk meminyaki rambut." Di sini Rasul menyebutkan dua manfaat. Padahal banyak manfaat dari minyak zaitun. Kenapa disuruh untuk makan minyak zaitun dan disuruh untuk meminyaki rambut dengan minyak zaitun tadi? Fa innahu min syajaratin mubarakah. Karena zaitun adalah pohon yang diberkahi. Kenapa pohon zaitun diberkahi? Dikarenakan manfaatnya cukup banyak. Ya. Kalau di rambut bisa dijadikan minyak, kalau di kulit bisa dijadikan pelembut, kalau dikonsumsi dimakan bisa menjadi obat ya. Kemudian apalagi? Buahnya juga bisa bisa dimakan warna hitam. Apalagi dari minyak zaitun selain itu? Bisa dijadikan minyak minyak goreng. Dan itu kalau ikan dimasak dengan minyak zaitun, kalau pengen mencoba maka rasanya lebih enak. Biasanya di hotel bintang 5, baik di Eropa atau di negara Arab sendiri, kalau dia ingin menyajikan makanan yang berkelas, maka minyaknya minyak zaitun. <laughs> Cukup mahal ya minyak zaitun. Jadikan minyak <laughs> minyak goreng. Kalau anak mencoba pian mendadar intalu tapi minyak zaitun bisa dicoba. Kemudian masih murojaah. Hadis 158 itu masih hadis yang sama tentang minyak zaitun juga. 159 <clears throat> juga sama. Nah, kemudian 160 masih murojaah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu ad-dubba'u fa utiya bi ta'am aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa adha'uhu baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuhu. Nah, ini <clears throat> ada kesalahan fatal dari penterjemah. Ya, kesalahan fatal dari penterjemah. Maka ulun-ulang lagi perlu untuk diulang. Ya. Kata sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan pernah dihidangkan makanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atau beliau nabi diundang untuk jamuan makan. Maka aku mengawasi. Nah, ini terjemahnya menurut ulun kurang tepat. Karena makna atatabba'u itu adalah atatallabu, mencari-cari. Kalau bahasa Banjarnya bekikih, bekikih. Maka aku mengikih. Mengikih itu mencari-cari ad Dubas semalam ulun terjemahkan, ulun juga mempati penterjemah. Tidak teliti, bukan maknanya kulit binatang. Ternyata duba itu adalah al-qara' sama di sini. Di, di teks aslinya yang bahasa Arab al-qara'. Al-qara' itu adalah yaktin. Apa yaktin? Buah labu. Kalau bahasa Banjarnya apa? Waluh. Bukan congor atau kulit yang dihalus yang bulunya dihilangkan, ternyata bukan. Ulun bingung kenapa penterjemah ini jauh benar diterjemahkan dengan kulit. Padahal di sini Syekh Abdul Razak menyebutkan al qara al qara kalau bian buka terjemah kamus maknanya adalah buah labu. Buah labu. Bukan di sini diterjemahkan dengan kulit yang dihilangkan bulunya. Ternyata ulun salah. Ya, ikut terjemah dari sini. Nah, maka aku mencari-cari dubba waluh ya dan aku letakkan waluh atau labu tersebut di hadapan beliau. Ketika dihidangkan makanan, maka Anas bin Malik mencari-cari labu tadi. Kemudian diletakkan di hadapan Nabi. Kenapa? Alasannya karena aku tahu beliau menyukai dubba, menyukai waluh, suka dengan wah, waluh atau labu. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Anas bin Malik ithar, mendahulukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara dunia diantaranya adalah maka makanan. Ya sama kayak kita misalnya ada undangan. Kawan ini ketujuannya durian misalnya, lalu dihidangkan durian. Kita hidangkan lawannya di hadapan. Ya, itu termasuk i ithar. Nah, itu termasuk ithar yang yang diperintahkan dari sisi dunia dunia. Kalau ithar dalam hal ibadah, maka jangan ya. Sedangkan kita berlomba-lomba untuk masalah ibadah. Seperti masalah soft ya. Ada sub kosong misalnya di sub kedua, pian di sub ketiga, maka jangan menyuruh orang pian mas pian berdahulu untuk masuk di sub yang kedua. Kalau masalah ibadah, ibadah. Kemudian <clears throat> hadis ini dikeluarkan oleh uh, Abdul Razak dalam musannafnya ya, disahkan oleh Syalbani. Kemudian hadis yang berikutnya ini fungsi dari lauk, fungsi lain dari lauk ya. 161 dari Jabir ya dari Jabir beliau mengatakan dakhaltu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam faraitu indahu dubba'an yuqatta'u faqultu ma hadza qala nukassiru bihi ta'amana kata Jabir tapi Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah tapi Jabir bin Tariq Jabir bin Tariq di bawahnya ada dijelaskan beliau mengatakan Aku pernah mengunjungi Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan aku melihat di rumahnya ada duba labu yang dipotong-potong. Aku pun bertanya, apa ini? Maka Rasul menjawab, kami menjadikan makanan kami menjadi banyak dengannya. Ini juga termasuk fungsi lain dari lauk supaya menjadikan banyak maka makanan. Contoh misalnya kita ada nasi cuma segenggam sedikit berarti, tapi kita lauknya gorengan empat buting, maka menjadi bah, banyak. Kadang apa Ya, kemudian hadis yang berikutnya ucapati saja ini murojaah. Masih dari e, tentang duba ya. Kata sahabat Anas, hadis nomor 142. Inna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Qala Anas, Fadhhabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dzalika ta'am. Faqarraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir wa maraqan fihi dubba'un wa qadidun. Qala Anas, fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawalail qas'ah. Falam azal uhibbu uhibbud dubba min yauma idin. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan penulis sendiri di Jami' Tirmizi. Kata sahabat Anas bin Malik, Sesungguhnya ada seorang tukang jahit, khayyat artinya tukang tukang jahit yang mengundang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dia masak. Nah, diundang oleh seseorang yang profesinya tukang jahit, maka Rasul perkenankan. Anas melanjutkan ceritanya, kemudian aku pergi bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuju perjamuan makan tersebut. Nah, kemudian dihidangkan di hadapan Rasulullah. Di sini diterjemahkan dihidangkan di hadapan Rasul. Bisa juga maknanya adalah maka si tukang jahit tadi mendekatkan makanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana teks Arabnya qarraba mendekatkan. Kalau qaruba dekat, kalau qarraba mendekatkan. Kemudian tukang jahit tadi mendekatkan makanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa roti gandum dan kuah Marok itu kuah yang berisi duba, Bukan isinya kulit, isinya adalah lah, labu. Dan kodit, kodit itu adalah daging yang dipotong-potong, yang dicampur dengan garam, yang dijemur di matahari. Kalau bahasa kitanya den, semacam dendeng. Yang manfaatnya adalah supaya daging tadi bertahan lama. Sama kayak kita misalnya umroh atau haji, hendak merasai daging ontak. Itu kadang sebagian teman mahasiswa itu dijamur dulu supaya awet di di Indonesia. Dijamurnya di sana. Cepat kalau panas langsung kering kayak itu nah. Apalagi musim panas. Jadi hendak merasai onta, keluarga juga hendak merasai onta padahal masih nyaman daging kambing Bang sebenarnya <laughs> Tapi hendak penasaran kan mungkin. Maka kawan tadi ada dari Lombok, dia beli onta kemudian dijemur sama dia, dibikin den dendeng supaya tahan lama ketika dibawa di tempat asalnya yaitu di di Lombok. Kemudian dihidangkan kepada Nabi tadi roti, kuah yang berisi labu dan dendeng. Anas mengatakan, aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga diterjemahkan dengan menghabiskan. Padahal makna ya ya tatal labu mengikih atau mencari-cari. Yang ada di pinggir-pinggir kosah piring kosah. Kemarin kita sebutkan urutan-urutan piring. Kalau kosah ini dia muat atau cukup untuk mengenyangkan 7 sampai 10. Kira-kira ganalkah ada piringnya? Ganal. Itu jenisnya kos kosah. Anggap nampan lah kayak piring misalnya 6 atau 7 besar. Dihidangkan piring sebesar i, itu. Kemudian ada kuahnya, kemudian ada dendeng dan ada labu. Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencari-cari labu yang ada di pinggir-pinggir piring. Kenapa beliau mencari labu? Karena Nabi su suka. Dan nah setelah melihat seperti itu, kan ketahuan orang itu ketujuh atau kada ketika dia misalnya sangat ketujuh ada su suatu makanan. Maka dia mencari-cari yang yang diketujui dulu. Ketika melihat itu dan aku selalu suka makan dubba atau apa tadi? labu sejak saat itu. Jadi Anas bin Malik menyukai labu karena melihat Rasulullah SAW suka dengan dengan labu. Sehingga kata sebagian para ulama di antaranya Imam Nawawi disunnahkan suka dengan labu. Wallah alam bisawab ya. Nah, kemudian di sini ada <clears throat> suatu permasalahan ya. Kan Rasul saw alaihi wasallam mencari-cari dubba, mencari-cari labu tadi di makanan yang besar. Nah, ini ada kemungkinan di sini diterjemahkan dengan di pinggir-pinggir piring, ya, di pinggir-pinggir piring. Nah, di pinggir-pinggir piring ini ada kemungkinan di semua pinggir-pinggir piring besar, di semuanya pinggir-pinggir piring Nabi Nabi cari. Bukankah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar makan apa yang ada di hadapan? Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mencari-cari sekelilingnya tadi? Bukankah di hadapan beliau ada? Bukankah Rasul menyuruh kita agar makan yang ada di hadapan dulu? Kata para ulama, ada kemungkinan beliau mencari di seluruh kosah yang besar tadi, piring yang besar tadi. Maka jawabannya bagaimana? Maka jawabannya adalah dikarenakan beliau makan hanya bersama Anas bin bin Malik. Dan Anas bin Malik adalah seorang sahabat pembantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan Anas bin Malik tidak risih dengan apa yang di apa namanya? dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Begitu juga para sahabat tidak risih seandainya ini seandainya mereka melihat menemukan Nabi mencari-cari labu tadi. Kenapa? dikarenakan para sahabat termasuk Anas bin Malik suka mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dari tangan-tangan Nabi berarti kan bekas kena kena tangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukankah sahabat mengambil berkah dari liurnya Nabi, dari dahaknya Nabi, ya, dari rambutnya Nabi? Bagi para sahabat silahkan saja ya di bekas tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena seluruh maka makanan maka tidak mengapa. Yang jadi permasalahan kalau seandainya kita seperti itu piringnya ganal ada kuahnya, biar mencari-cari kawan ini sudah merangut sudah, apa ini kawan nijar. <laughs> nah itu yang dilarang ya, itu yang di, dilarang. Kondisinya beda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu ya. Ini masih murajaah. Kemudian hadis yang berikutnya dari sahabat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa'a wal asal ya hadis ini uh, sahih diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa halwa kullu syai'in hulwin sesuatu yang manis sesuatu yang manis entah buah minuman, benda padat dan seterusnya. Ada di antara ulama mengatakan kalau halwa itu kalau dia sudah diproses, diolah bukan yang alami. Ada yang mengatakan yang namanya halwa sesuatu yang manis itu kalau sudah diproses. Contoh misalnya madu dicampur lawan kurma misalnya diolah-olah, maka itu namanya halwa. Intinya dia ada proses entah dengan tangan diolah-olah atau dengan pabrik, maka namanya halwa. Makanya gulaan permen yang manis itu termasuk kategori halwa. Karena dia sudah diproses. Ada yang mengatakan ulama seperti itu. Kemudian wal asal dan madu. Sesuatu yang manis dan madu. Bukankah madu termasuk sesuatu yang manis? Kenapa Rasul khususkan lagi? Kan eh, kata Aisyah, Rasulullah SAW menyukai sesuatu yang manis dan madu. Padahal madu termasuk sesuatu yang manis. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan dari ma, madu. Dikhususkan lagi oleh Kenapa tertawa mendengar madu? Bukan madu itu ya. <laughs> Artinya madu bentuknya eh, cairan ya. Dan madu itu tergantung eh, negara terkadang. Dari sisi cair atau apa namanya pekatnya. Kalau di Indonesia itu sering turun hujan, maka dia lebih cair. Kalau di Arab Saudi itu pekat itu apa bahasanya? Bahasanya likat likat atau pekat ya. Apalagi misalnya lebah ini di suatu negara yang jarang hujan itu sangat sulit mengumpulkan banyak madu karena dia sangat sangat pekat ya. Itu lebih luar biasa lagi kalau pian. Makanya harganya mahal. Seperti madu sidir Yaman itu mahal ya. Apalagi dia adanya di musim di musim panas ya yang tidak ada hujan. Nah, itu lebih mahal lagi karena dia madunya mengeluarkan sedikit sedikit mad, eh madunya, lebahnya sedikit mengeluarkan madu karena jarang hujan. Kalau di Indonesia sangat cair karena sering hu, hujan. Terus Hadis yang berikutnya masih murojaah dari <clears throat> Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah nama beliau adalah Hindun bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah. Istri Nabi yang terakhir meninggal dari istri-istri yang lain. Sampai-sampai beliau uh, apa namanya hidup ketika Hussein dibunuh di di Karbala, masih hidup beliau. Nah, setelah kejadian tersebut beliau radhiyallahu taala anha meninggal. Tidak berapa lama kemudian beliau meninggal. Kata Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah memberitahunya atau bin Yasar, seorang tabi'in, bahwa dia pernah menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging bakar. Nah, di sini diterjemahkan dengan daging bakar atau dengan daging panggang ya. Maksudnya apa daging bakar ini atau daging panggang ini bentuknya adalah kambing. Berarti pian pian tambahkan kepada Rasulullah dengan daging kambing bakar. Jamban masyuyan. Nah, jamban itu bukan bahasa Banjar ya. Jamban masyuyan Maksudnya adalah daging kambing yang bagian sisi, bagian samping jam. Bagian sam samping. Ada juga yang mengatakan sebagian dari kambing, entah bagian apapun, bagian dari kambing, entah bagian apa, apapun. Ada yang mengatakan bagian samping. Jamban masyuyan, daging kambing tapi bagian sam samping. Dihidangkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau memakannya Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Kalau makan daging kambing yang dipanggang tidak ber, berwudu. Tetapi daging onta ini khilaf para ulama. Kalau jumhur tidak batal. Kalau sebagian ulama diantaranya Hanabilah termasuk Imam Nawawi mengatakan batal makan daging onta. Padahal Imam Nawawi menyelisih Imam Syah, Syafi'i. Tapi tetap Imam Nawawi mengatakan apa namanya batal hebat. Eh, ya batal wudu bagi orang yang makan daging onta. Padahal madhab Syafi'i sendiri mengatakan tidak bah, batal. Berarti beliau lebih memilih eh, pendapat yang mengatakan batal karena beliau menilai dalilnya lebih ku, kuat. Tidak mesti orang yang madhab Syafi'i itu harus selalu mengikut Imam Syafi'i. Buktinya siapa Imam Nawah? Imam Nawawi. Dalam masalah ini beliau mengatakan batal makan daging onta. Sedangkan madhab Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak batal makan daging onta bagi orang yang berwudu. Hadis yang kita sampai eh, dengannya hadis nomor 165. Kita baca. Qala al-Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn al-Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwaan fil masjid. Imam Tirmizi berkata, Qutaibah bercerita kepada kami, dia mengatakan Ibnu Lahiyah, Ibnu Lahiyah Abdullah bin Lahiyah. Anaknya Lahiyah. Nama beliau siapa? Abdullah bin Lahiyah. Bercerita kepada kami dari Sulaiman bin Ziyad dari Abdullah bin Al-Harith dia berkata, Abdullah bin Harith seorang sahabat. Kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Nah, kata sahabat Abdullah bin Harith, kami pernah makan daging panggang bersama Rasulullah di dalam mas masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kemudian disohikan oleh Syekh Albani. nah di sini ada permasalahan atau faidah ya Afan ada faidah. Fihi jawazul akli fil masjid malam talawas al masjid. Hadis ini menunjukkan bolehnya makan di masjid catatannya selama tidak mengotori mas masjid. Hukumnya asalnya adalah boh, boleh. Makanya pian buka puasa enggak ada apa-apa di sini misalnya. Atau kalau misalnya di luar lebih bagus lagi. <laughs> Terkadang kan kalau apalagi ada kenanakan misalnya takutnya mengotori. Nah, hukum asalnya adalah boh, boleh. Tapi catatannya selama tidak mengotori masjid. Nah, kemudian ulun baca masalah sanat ya. Footnote 279. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam As-Sunan. Maksudnya Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor 3311. Dalam sanatnya ada Ibnu Lahi'ah atau Abdullah bin Lahi'ah. Dia adalah soduk. Dia adalah soduk. Soduk ini adalah tingkatan tingkatan takdil penilaian baiknya rawi yang derajatnya setelah si thiqah. Setelah thiqah. Nah, Imam Zahabi mengatakan makna suduk man la yaktsur khata'uhu walakinnahu qad yukhti. Seorang yang ya, seorang rawi yang tidak banyak tersalahnya. Artinya jarang tersalah tetapi dia bisa sah, salah. Ya, beda dengan thiqah. Jadi kalau kita, ada istilahnya al-jarh wa ta'dil. Penilaian buruk kepada rawi, ada penilaian baik kepada rawi. Nah, para ulama itu berbeda-beda tentang martabat atau tingkatan-tingkatan takdir penilaian baik kepada seorang rawi. Belum sebutkan eh, satu saja ya, Ibnu Hajar. Beliau mengatakan dalam masalah penilaian baiknya seorang rawi ada 12 tingkatan. Ada 12 tingkatan. Sesuai dengan kekuatannya. Yang pertama, tingkatan pertama Ibnu Hajar mengatakan sahabat Berarti sahabat kalau sudah ada kata sahabat berarti itu tingkatan pertama yang paling ku, kuat. Siapapun sahabatnya ya, saha sahabat. Yang kedua, man ta'akkada madhuhu bi af'ali tafdil ka'uthaqin nas. Rawi yang kedua, orang yang pujian orang yang sangat dipuji, orang yang sangat dipuji kebaikannya maksudnya dengan menggunakan fi'il tafdil fi'il tafdil yang menunjukkan makna lebih. Contoh misalnya thiqah, artinya apa thiqah? Yang mengumpulkan dua sifat Masya Allah, dobit dan adil Dobit dan adil Adil maknanya apa Abdurrahman? Muslim balik berakal Selamat dari sebab-sebab yang merusak muru'ah Kemudian dobit Dobit itu ada ada dua. Ada dobit itu sisi kuat hafalan ya, kuat hafalan. Secara keislaman dia baik. Dia selamat dari sebab yang merusak muruah dan sebab yang merusak dan, dan apa namanya? lupa ulang. Yang merusak muruah dan menjadikan fasik apa terhindar dari sebab-sebab kefasikan. Jadi adil itu muslim balik berakal, selamat dari sebab-sebab yang menghilangkan muruah dan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada kefasikan. Dari sisi keislaman dia bagus, orangnya baik. Kemudian dari sisi hafalan yaitu dobit. Pertama dobit fis hafalannya kuat. Kalau di kalau dia ditanya hafalkan hadis ini, sanat ini dia bisa langsung menjawab. Kemudian ad fil kitabah. Kuat menulis hadis. Kalau disuruh menulis sanatnya dia langsung bisa tanpa ada salah ataupun e, tersalah ataupun kurang ya. Itu namanya thiqah. Nah, martabat yang kedua ini dia menggunakan kata kerja yang menunjukkan makna lebih ausak, lebih thiqah. Ada thiqah, kemudian ada lebih thiqah. Itu martabat yang paling tinggi setelah sahabat. Kemudian yang ketiga barulah lafaz-lafaz yang seperti thiqah, mutkin. Yang keempat baru yang di bawah ini di bawah thiqah yaitu seperti soduk, seperti labak sabihi, itu sama, ya. Nah, Ibnu Lahiyah termasuk soduk, tetapi sering di sini diterjemahkan dengan sering salah ya. Setelah buku-bukunya terbakar, buku-buku beliau ter, terbakar. Kalau istilah mustalah hadisnya di sini dinamakan dengan ikhtilaf, ikhtilaf yaitu hafalan beliau tercampur berubah Kenapa sebabnya? Karena buku-buku sidin ter terbakar. Ya. Kemudian terus hadis nomor 166. Kita baca. Imam Tirmidzi mengatakan, haddatsana Mahmud ibnu Ghailan qala haddatsana Waqi qala haddatsana Mis'ar an Abi Sakhrah Jami ibni Shaddad anil Mughirah ibni Abdullah anil Mughirah ibni Syu'bah qala diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zata lailatin fa'utiya bijan bin mashwiyin Thumma akhadha syafrah Faja'ala yahuzzu fahazzali Fahazzali biha minhu Qala faja'a bilalun yu'zinuhu bisalah Fa'alqa syafrah Faqala ma lahu taribat yadahu Qala wa kana syaribuhu qad wafa Faqala lahu akussuhu laka ala siwakin Nah ini harokatnya apa di sana? kusu ya. Pian ganti dengan fathah. Di sini di teks Arabnya kusso. Karena fi'il amar dari kalimat qassa ya kusu kusso. Sama seperti radda ya ruddu rudda. Bukan ruddu atau kusu. Pian ganti dengan fathah. Au kussahu ala siwakin. Hadis ini disahkan oleh Syalbani. Berkata Imam Tirmidzi, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, dia mengatakan Waqi bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, bercerita kepada kami. Dia mengatakan, Mis'ar bercerita kepada kami dari Abu Sakrah, Abu Sakrah yang bernama Jami' bin Shaddad. Dari Al-Mughirah bin Abdullah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata, Aku pernah bertamu bersama Rasulullah. Nah, di sini diterjemahkan aku bertamu bersama Rasulullah. Maksudnya yang benar adalah dia bertamu yang menjamu adalah Rasulullah. Bukan sama-sama bersama Nabi kemudian dijamu orang, tidak. Maksudnya apa? Aku aku pernah bertamu bersama Rasulullah. Maksudnya aku pernah bertamu ke rumah Rasulullah. Ya. Yang menjadi tamu yang menjadi tuan rumah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu malam lalu kami dihidangi, nah di sini diterjemahkan dengan daging bakar panggang. Padahal teks Arabnya jam bin masywiyin. Apa makna jam jam tadi? bagian samping kam, kambing yang dibakar. Lalu kami dihidangkan dengan daging kam, daging samping kambing, daging samping kambing yang dibakar. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengambil syafrah. Syafrah maknanya adalah sikin pisau. Tapi dia lebih condong kepada pisau yang besar. Pisaunya ganal. Bukan halus ya. Dan Nabi mulai memotong. Nah, sidin yang tuan rumah Kemudian memotongkan untuk sahabat tadi Mughirah tadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam memotongkan untukku kata sahabat ini. Masya Allah tuan rumah yang yang memotongkan untuk si tamu dari daging tersebut. Al-Mughirah melanjutkan ceritanya. Kemudian, nah di tengah-tengah Nabi memotongkan daging tadi, di sini diterjemahkan dengan kemudian pian coret yang benarnya itu adalah lalu karena diterjemahkan dengan fa. Fa itu beda dengan summa. Kalau sum artinya kemudian, kalau fa artinya lalu atau maka. Kalau kemudian itu jedanya agak lama. Kalau lalu jedanya sedih sedikit. Maksudnya apa? Ketika Nabi memotongkan daging untuk Mughirah, lalu datang bi Bilal, bukan kemudian datang. Tapi lalu datang bi Bilal. Lalu datanglah Bilal memberitahu beliau datangnya waktu sholat. Belum tuh makan lagi. Istilahnya apa namanya baru memotongkan untuk untuk tamu yaitu sahabat Mughirah bin Syu'bah tadi. Lalu datang Bilal memberitahu Nabi bahwa waktu sholat sudah sudah tiba. Beliau pun meletakkan syafrah lagi anak sedang memotong, kemudian Nabi letakkan syafrah. Berarti tamu tadi makankah belumkah? <laughs> Belum ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Malahu." Ada apa dengan Bilal? Nah, ulun bacakan ini terjemahnya di Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud karangan Imam Azim Abadi. Kata-kata Nabi, ada apa dengan Bilal? Ketika Nabi memotongkan makanan, kemudian dia memberitahu waktu sholat sudah masuk, ya. Kata Rasul, ada apa dengan Bilal? Maksudnya maksudnya adalah jalan afwan bukan uh, di syarahnya Sunan Abu Dawud Abdul Ma'bud. Ada juga syarah yang lain, syarah Abi Dawud tulisan Syekh Abdul Musin Al-Abbad Hafizullah masih masih hidup. Yang kita baca bukunya Rifkan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Nah, kata syarahnya maksudnya adalah penjelasannya, malahu ada apa dengan Bilal? Yakni ajalana. Bilal itu membuat mempercepat kami, membuat kami tergesa-gesa. Padahal hendak mah makan. Nah, di sini diterjemahkan dengan beruntunglah dia. Kan teks Arabnya apa? Taribat yadahu. Taribat yadahu. Nah, maknanya bukan ini, bukan beruntunglah dia. Jadi taribat yadah makna secara asalnya adalah mendoakan kefakiran. Makna secara asalnya adalah mendoakan kefakiran. Tetapi digunakan oleh orang-orang Arab termasuk Nabi menunjukkan makna ingkar, pengingkaran taribat yadah. Itu banyak di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti taqilat ka ummuka waihak ya. Celakalah kamu. Itu bukan berarti isinya adalah doa, tetapi ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bisa kejengkelan, pengingkaran, kecaman dan seterusnya. Jadi taribat yadah ini maksudnya adalah secara bahasa afwan, secara bahasa dulu taribat yadah. Tangan kedua tanganmu menempel ke tanah. Kedua tanganmu menempel ke ke tanah. Makna secara asalnya adalah mendoakan kefakiran. Tetapi maknanya bukan dikehendaki di sini. Maksudnya adalah menunjukkan pengingkaran, menunjukkan ketidaksukaan. Karena orang hendak makan kemudian ditegur waktu salat sudah sam sampai padahal tamu belum makan. Kemudian Al-Mughirah melanjutkan dan kumisnya telah memanjang. Maksudnya kumis si Mughirah bin Syu'bah nanti ulun jelaskan lagi. Dan kumisnya, kumis Mughirah bin Syu'bah telah memanjang Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Aku guntingkan kumis tadi sesuai ukuran siwak atau guntinglah seukuran siwak." Ketika itu kumisnya Mughirah bin Syu'bah panjang. Kemudian kata Nabi, "Aku guntingkan sesuai ukuran siwak." Berarti siwak itu ada yang halus, ada yang ada yang besar ya. Ulun kada tahu ini apakah siwak gana apa siwak siwak kecil. Anggaplah ini siwak kumis panjang seperti ini kemudian di dipotong ya, di dipotong. Nah, seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan cerita tadi. Ini kan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, di Abu Daud ada tambahan setelah Nabi mengatakan taribat yada, kalimat eh, ketidaksukaan atau pengingkaran karena lagi makan-makan, lagi memotongkan daging untuk tamu, kemudian dikabarkan waktu sholat sudah sudah sampai. Nah, di riwayat Abu Daud setelah mengucapkan taribat yada yang menunjukkan pengingkaran, Nabi qoma wa yusalli. Kan waktu salat sudah sampai. Nabi berdiri dan salat. Pertanyaannya, makanan sudah dihidangkan belum? Sudah. Tapi Nabi tidak makan. Tapi Nabi tidak makan. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahwasanya ketika apa namanya? E, makanan dihidangkan, Salat sudah masuk, maka makan dulu. Berarti secara zahir apa? Ada pertentangan dengan perkataan beliau sendiri. Maka jawabannya dari Imam Bukhari, nah ini penting bagi imam tetap ya. Perhatikan. Istadallal Imamul Bukhari bihadal hadis ala annal amra bitaqdimil asya ala shalah khasun bi ghairil imamir ratib. Qultu hadzal istidlal sahihun wa hasanun jiddan. Penjelasan ini disebutkan oleh Azim Abadi di Aunul Ma'bud. Beliau menyebutkan uh, istidlalnya atau pendalilannya Imam Bukhari. Belum bacakan. Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini bahwasanya perintah untuk mendahulukan makan malam terhadap salat itu khusus selain imam tetap. Di sini Rasul siapa statusnya? Adalah sebagai imam. Yang disuruh untuk makan duluan ketika dihidangkan makanan, masuk, apa, sholat sudah masuk. Itu siapa? Makmum, bukan i imam. Imamnya keredak kayak pandang bahadangan misalnya, apalagi imam subuh. <laughs> siapa anak maju? Seperti itu. Jadi ulun bacakan, Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini bahwasanya perintah untuk mendahulukan makanan itu khusus selain i imam tetap. Adapun imam makmum dianjurkan untuk makan, baru sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seharusnya Bilal kan seharusnya ya Bilal tidak usah mengatakan waktu sholat sudah sampai selesaikan dulu kemudian baru baru di apa namanya disampaikan. Nah ketika Nabi ketika disampaikan oleh Bilal waktu sudah sholat kemudian Nabi mengatakan taribat yadah yang menunjukkan kata pengingkaran tapi Nabi berdiri dan sholat karena jamaah sudah menunggu. Nabi tidak makan Nabi tidak ma makan. Padahal waktu sholat sudah sam sampai. Alasannya kenapa? Karena Nabi adalah imam te tetap. Maka bagi imam tetap, kalau pian dihidangkan makanan, waktu sholat maka tinggalkan jadi i, imam. Perintah untuk mendahulukan makanan adalah siapa? Si makmum. Ya, bukan i, imam. Nah kata Imam Azim Abadi, <laughs> pendalilan ini sahih benar kata beliau. Wahasanun jiddan dan sangat bah, baik atau bagus. Statusnya adalah siapa tadi? I, imam rotib. Iya. <laughs> Tapi bisa di apa namanya dikondisikan. Terlebih kan antara azan dan Ikomah di sini cukup lama. Bisa makan sedikit dulu untuk sekedar menghilangkan lapar. Kemudian itu untuk imam ya. <laughs> untuk i, imam. Nah, permasalahan berikut. Uh, ketika pian Pian statusnya adalah makmum. Kemudian dihidangkan makanan di hadapan pian. Ketika itu misalnya maghrib dan pian puasa. Kalau pian makan, contoh pian sholatnya di tempat yang cepat. Maghrib isya itu cepat ya. Sehingga kalau pian menghabiskan makanan, pian kadang nggak sempat berjamaah. Apakah pian berdosa? Karena sudah pian dihidangkan makanan. Kalau pian menghabiskan makanan, karena pian berada di tempat yang sholatnya cukup cepat, antara azan dan iqamah sekedar dua rokaat, kemudian imamnya cepat pulang, baca kul-kul saja surahnya. Kalau pian kalau pian mengira-ngira, kalau pian menghabiskan makanan, maka enggak sempat sholat berjamaah. Apakah pian berdosa? Maka jawabannya tidak. Karena itu termasuk u, uzur. Sama seperti pian hendak sembahyang komat sudah, keluar rumah sudah Bian. Sekalinya Bian sakit parut, handap, BAB. Sebenarnya kau Pian paham Pian tahan itu kau sebenarnya untuk sholat. Tetapi apa namanya malah tidak khusyuk. Seandainya Pian BAB waktu sholat apa tidak sempat untuk ber, berjamaah. Apakah berdosa? Maka jawabannya ti, tidak karena itu adalah u, uzur. Karena itu adalah u, uzur. Ya. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Abu Dawud dan disohkan oleh Albani di Sahih Abi Dawud ya. Jam berapa, Pak? Sudahkah? Syuruk. Oh, sudah. Ya. Wallahu a'lam bisawab ya. Ini yang bisa ulun sampaikan masih ada beberapa hadis masih tentang uh, eh, lauk pauk Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau yang pernah dimakan oleh Nabi cukup banyak ya Masya Allah Sangat sangat banyak tentang makanan ya yang pernah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.